بسم الله ورحمة الله وبركاته الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه أشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه والصلاة والسلام عليه وعلى آله وإخوانه أما بعد Saudara-saudara kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita melangkah ke materi yang ketujuh eh, hukum-hukum terkait mandi wajib. Di sini kita akan membahas hukum-hukum tentang mandi. Agama Islam sangat mewajibkan umatnya untuk menjaga kebersihan dan juga kesucian diri. Di antara fungsi Al-Quran bagi umat manusia adalah salah satunya untuk memberikan informasi terkait kehidupan sehari-hari. Termasuk salah satunya adalah menjaga kebersihan dan juga kesucian. Karena Rasulullah mengatakan dalam hadisnya at-tuhur syatrul iman. Kebersihan dan juga kesucian itu setengah dari keimanan. Maka dalam Islam juga kita diajarkan bagaimana cara membersihkan diri. Salah satunya sebelumnya kita telah mempelajari istinja dan juga istijmar dan juga telah mempelajari wudhu dan tentunya ada juga metode atau cara bersuci dalam Islam yaitu mandi. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an kepada kita wa in kuntum junuban fattahharu. Ketika kalian dalam keadaan junub, maka hendaklah kalian mensucikan diri. Maksudnya di sini adalah mandi. Baiklah sahabat Akademi Nur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mandi atau al-ghuslu berasal dari bahasa Arab. Artinya mengalirkan air pada sesuatu. Ini secara bahasa, mengalirkan air kepada sesuatu, baik piring, namanya mencuci piring. Ketika kita alirkan air tersebut kepada benda-benda, umpamanya hewan, memandikan hewan. Ini mandi secara bahasa. Akan tetapi menurut syariat Islam, mandi adalah menuangkan air ke seluruh anggota badan dengan tata cara yang khusus bertujuan untuk menghilangkan hadas besar yaitu mengalirkan air ke seluruh anggota tubuh kita ini ketika kita orang-orang yang disebutkan berhadas besar dan menghilangkan hadas tersebut harus dengan mandi maka kita alirkan air ke seluruh anggota tubuh kita semua kena maka inilah yang disebut dengan mandi secara syar'i akan tapi harus juga diniatkan untuk menghilangkan hadas besar tersebut. Makanya kita katakan di antara beda najis dengan hadas kalau najis jelas ada zatnya. Sedangkan hadas tidak. Dia kondisi badan seseorang. Umpamanya orang yang kencing, dia itu berhadas kecil. Maka kondisi itu dihilangkan dengan berwudu. Adapun orang yang berhadas besar seperti junub atau selesai berhubungan suami istri, maka dia itu berhadas besar. Dan cara menghilangkannya dengan mandi. Maka harus dibutuhkan dengan niat. Kalau najis, tanpa niat pun kita, ada di pakaian kita najis, kemudian tanpa sengaja kita mengalirkan air di tempat najis tersebut, dan najisnya hilang, walaupun kita tidak meniatkan mengalirkan air tersebut untuk menghilangkan najis, maka najisnya tetap hilang. Sedangkan hadas besar itu harus diniatkan. Ketika seseorang umpamanya dalam keadaan junub, selesai berhubungan suami istri di pagi hari, kemudian dia belum mandi dan berangkat bekerja. Tiba-tiba di jalan dia naik kereta umpamanya, tiba-tiba qadarullah hujan turun dan membasahi seluruh anggota tubuhnya. Maka ini tidak dianggap dia mandi wajib walaupun seluruh anggota tubuhnya itu basah. Ketika dia melakukan solat, Salatnya tidak sah dan wajib di diulangi. Makanya definisi wudhu ini kita katakan tadi adalah mengalirkan air ke seluruh anggota tubuh kita dengan niat yang sudah dikhususkan. Yaitu niatnya menghilangkan hadas besar tadi. Baiklah sahabat Akademi Nur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa hal yang mewajibkan seseorang untuk mandi dalam syariat Islam. Dalam Islam ada kondisi-kondisi di mana seseorang muslim atau muslimah diwajibkan untuk melaksanakan mandi atau dalam mandi wajib. Hal-hal tersebut membuat seseorang terhalang untuk melakukan sholat dan juga tawab dan itu tentunya nanti akan kita bahas apa saja yang dilarang bagi orang-orang yang berhadas besar. Jadi orang yang pertama yang diwajibkan mandi bagi mereka adalah orang yang janabah, junub. Orang atau kondisi seseorang karena keluar air mani. Baik dalam keadaan sadar maupun dalam keadaan tidak sadar. Maksudnya bagaimana itu? Dalam keadaan sadar, dia mungkin hubungan suami istri. Atau dalam keadaan tidak sadar ketika tidur, dia mimpi. Kemudian ketika dia bangun, dia lihat pakaiannya sudah ada bekas air mani. Maka kondisi seperti ini bisa berlaku baik untuk laki-laki ataupun perempuan. Perempuan kadang sadar atau kadang juga tidak sadar. Sadar ketika sama suaminya, ketika tidak, sadar dia mimpi umpamanya. Atau dalam bahasa kita sering disebutkan mimpi basah. Maka setiap laki-laki dan perempuan yang berada dalam kondisi junub harus mensucikan dirinya dengan mandi wajib untuk menghilangkan hadas besar tadi. Ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang sebelumnya sudah kita baca yaitu wa in kuntum junuban fattahharu. Dan jika kamu dalam keadaan junub maka mandilah. Quran surah Al-Maidah ayat 6. Begitulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengajarkan kita dalam sebuah hadis yang diriwayatkan al Imam Muslim, idal taqa khitanani fakat wajabal guslu Jika kedua khitan, maksudnya kedua kemaluan yang dikhitan, maksudnya ini kinayah atau bahasa indah dari bahasa Arab. Apabila suami istri, maksudnya berhubungan, maka wajib bagi mereka mandi ketika mereka mau melaksanakan sholat. Dalam hadis yang lain seperti ini juga nadanya. Idza dakhalal khitanul khitana wajabal guslu. Apabila khitan laki-laki atau kemaluan laki-laki masuk kepada kemaluan perempuan maka telah wajiblah mandi. Dalam buku ini kita hanya melihat dia menyebutkan janabah. Akan tetapi perlu kita bedakan mana yang janabah atau mana yang tidak janabah. Kalau janabah umpamanya orang-orang yang meluarkan maninya, baik laki-laki ataupun perempuan. Kemudian seharusnya di sini akan kita tambah satu lagi, ketika berhubungan suami istri itu juga diwajibkan mandi. Keluar atau tidak keluar maninya. Itu juga wajib bagi mereka mandi. Sebagaimana hadis yang kita bacakan tadi. Idza ada khalal khitanul khitana wajibal ghuslu. Apabila kemaluan laki-laki telah dimasukkan ke kemaluan perempuan maka wajiblah mandi. Karena tidak semua orang suami istri yang berhubungan badan itu keluar, ada yang keluar, ada yang tidak. Makanya Rasulullah menyebutkan tadi, keluar atau tidak keluar tetap wajib mandi. Kemudian Penyebab yang kedua yang mewajibkan kita mandi adalah ini terkhusus bagi perempuan. Berhentinya darah haid dan juga darah nifas. Berhentinya darah haid dan juga darah nifas. Ini bagi perempuan seharusnya jangan tergesa-gesa untuk mandi. Dipastikan terlebih dahulu. Terkhusus bagi perempuan yang mengetahui masa haidnya. Ada perempuan yang masa haidnya tetap ada yang tidak tetap. Terkhusus perempuan yang masa haidnya tetap, umpamanya pada bulan ini dia enam hari, bulan kedepannya juga enam hari atau tujuh hari. Tiba-tiba qadarullah ada di suatu bulan dia keluarnya tiga hari. Jangan tergesa-gesa dipastikan dulu. Karena ada sebahagian sahabiat datang kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, mereka mengatakan, "Wahai Ummul Mukminin, Eh, kemarin saya sudah suci dan saya mandi kemudian melakukan sholat tiba-tiba besoknya atau beberapa saat setelah itu kemudian keluar darah lagi makanya Ummul Mukminin mengatakan jangan tergesa-gesa untuk bersuci kecuali memang kita sudah yakin tentang itu terkait dengan selesainya dari haid dan juga nifas ini banyak dalil yang menjelaskan kita tentang ini. Jadi bagi perempuan yang sudah selesai haid dan juga selesai nifas, maka hendaklah bersegera untuk mandi. Karena perempuan yang haid, ketika dia selesai haid, kemudian dia tidak mandi dan melakukan sholat, maka sholatnya itu tidak sah dan wajib mengulanginya. Dan bersangkut paut tentang masa haid dan juga masa nifas ini nanti akan kita jelaskan pada pertemuan khusus. Akan tetapi intinya selesai haid dan juga selesai nifas itu adalah salah satu kondisi yang mewajibkan perempuan tersebut harus mandi ketika dia mau melaksanakan sholat atau ibadah-ibadah yang diwajibkan atau disyariatkan bagi dia untuk dalam keadaan suci. Kemudian yang ketiga yang mewajibkan seseorang itu adalah mandi ketika seorang kafir non muslim mau masuk agama Islam. Ini juga diwajibkan bagi dia untuk mandi. Dan inilah pendapat yang paling kuat di kalangan para fuqaha Terjadi perselisihan para ulama di dalam hal ini. Ada yang mengatakan tidak wajib bagi dia mandi sebelum masuk Islam, sebelum mengucapkan dua kalimat syahadat. Akan tetapi kita ulangi bahwasanya pendapat yang kuat dalam hal ini adalah wajib bagi orang yang mau masuk Islam mandi terlebih dahulu sebelum mengucapkan dua kalimat syahadat. Mengenai wajibnya hal ini terdapat sebuah hadis dari sahabat yang mulia Qais bin Asim bin Asim radhiyallahu anhu, semoga Allah Subhanahu wa taala meridainya annahu aslama fa amarahu Nabi sallallahu alaihi wasallam an yaghtasila bima'in wasidir. Sahabat ini beliau mau masuk Islam. Kemudian Rasulullah sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkannya untuk mandi dengan air dan juga daun sidir atau daun bidara. Hadis ini diriwayatkan Al Imam An Nasai dan juga Al Imam At Tirmizi dan juga Imam Ahmad dan juga disohihkan oleh Syekh Albani. Dan juga untuk menguatkan hal ini, sahabat yang mulia Sumamah bin Uthal juga seperti ini kejadiannya. Ketika dia mau masuk Islam, dia diperintahkan terlebih dahulu untuk mandi. Dan ini menjadi kuat. Jadi orang yang mau masuk Islam kita perintahkan terlebih dahulu dia untuk mandi. Karena tidak ada yang membebaskan dia dari janabah. Contohnya sebelum dia masuk Islam, dia mungkin sudah berhubungan suami istri dan belum mandi. Makanya ini juga dikuatkan para ulama. Bisa saja dia sebelum masuk Islam dia dalam keadaan junub. Makanya kita mewajibkan bagi orang yang mau masuk Islam untuk mandi terlebih dahulu. Kemudian karena kematian seorang muslim umpamanya atau muslimah meninggal dunia maka dia wajib dimandikan kecuali orang yang mati syahid di medan perang maka mereka tidak dimandikan itu sesuai dengan perintah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam jika seorang muslim meninggal maka wajib dimandikan. Dan yang memandikannya tentunya orang yang hidup. Dan ini pendapat yang paling kuat adalah fardu kifayah. Jika ada orang yang sudah memandikannya maka terlepaslah atau gugurlah kewajiban bagi muslim-muslim yang lain. Ini berdasarkan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Ummi Atiyah dan kepada para wanita yang melayat untuk memandikan anaknya. Ketika putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia, Rasulullah memerintahkan para sahabiat untuk memandikannya. Rasulullah mengatakan, "Igsilnaha thalathan au khamsan au akthar min dhalik in ra'aitunna dhalika bima'in wasidr." Mandikanlah dengan menggunakan air tiga kali atau lima kali atau lebih dan campurkanlah juga air tersebut dengan daun bidara atau sejenisnya. Jadi intinya dari sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini yang diriwayatkan Al Imam Bukhari dan juga Al Imam Muslim menunjukkan kepada kita Rasulullah memerintahkan igsilnaha dengan bentuk bahasa perintah al-wujub jika ada al-amru lil wujub, jika ada suatu perintah, kemungkinan besar itu adalah wajib. Maka para fuqaha mengambil pendapat di sini bahwasanya memandikan orang yang mati itu hukumnya wajib dan juga kematian juga mewajibkan seseorang itu harus dimandikan. Baiklah, sahabat Akademi Nur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada sebagian yang tidak disebutkan muallif di sini yang mewajibkan kita untuk mandi. Di sini ada disebutkan pertama tadi janabah yaitu keluar mani. Maka kita tambah yang kedua adalah masuknya kemaluan seorang suami ke kemaluan istrinya. Itu juga mewajibkan mandi. Kemudian di sini Islam atau masuk Islamnya seorang kafir juga wajib mandi. Karena seseorang yang mau masuk Islam dia harus betul-betul dalam keadaan suci. Kemudian dalam keadaan terputus haid ataupun nifasnya itu juga diwajibkan bagi seseorang untuk mandi. Itu masuk dalam janabah tadi. Dan juga ada sebagian ulama yang mengatakan hari Jumat itu hukumnya wajib bagi setiap muslim laki-laki untuk mandi. Akan tetapi permasalahan dalam hal ini pendapat yang paling kuat bahwasanya mandi di hari Jumat itu adalah hukumnya sunnah muakkadah sunnah yang dikuatkan. Belum sampai derajatnya ke derajat wajib. Baiklah sahabat Akademi Nur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini akan kita tambahkan sebagian yaitu mandi-mandi sunnah. Kapan kita disunnahkan untuk mandi? Yang sebelumnya sudah kita sebutkan kapan kita diwajibkan untuk mandi. Sekarang kita membahas kapan kita disunnahkan untuk mandi. Yang pertama adalah mandi setiap selesai melakukan hubungan suami istri. Ada di sebagian atau sebagian suami atau sebagian istri yang berhubungan badan mungkin satu malam lebih dari sekali. Maka disunahkan bagi mereka setiap selesai hubungan badan juga mandi. Dan ini tidak wajib. Yang wajib bagi mereka mandi hanya sekali. Ini berdasarkan hadis sahabat yang mulia Rafi' bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di suatu malam mandi e, di setiap dia menghubungi atau berhubungan suami istri dengan istrinya. Maka dia mengatakan Rafi tadi mengatakan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ala taj'alahu wahida?" Wahai Rasulullah, kenapa engkau tidak menjadikan semua itu sekali mandi? Faqal hadza azka wa atyab wa athhar. Ini yang lebih uh, suci dan lebih baik tentunya lebih suci bagi kemaluan kita dan juga lebih baik. Maksudnya lebih baik itu menambah stamina seorang suami. Ketika dia selesai berhubungan badan, kemudian dia mau memulai kembali, lebih baik dia mandi. Ini sunnah. Sebagaimana disunnahkan bagi seseorang sebelum tidur selesai berhubungan badan juga untuk berwudu. Kemudian kapan kita juga disunnahkan untuk mandi? Yaitu ketika hari Jumat. Ketika mau datang sholat Jumat ketika mau berkumpul bersama kaum muslimin melaksanakan salat Jumat tentunya kita disunnahkan untuk mandi sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza jaa ahadukumul jum'ah falyaktasil apabila telah datang kepada kalian hari Jumat maka hendaklah dia mandi hadis ini diriwayatkan oleh Al Imam Bukhari dalam hadisnya kemudian kapan juga kita disunnahkan untuk mandi al ibtisal lil aidain mandi untuk dua hari raya besar untuk kaum muslimin. Idul Fitri dan juga Idul Adha. Dari sini bisa kita simpulkan bahwasanya Islam betul-betul memperhatikan kesucian, memperhatikan kebersihan sehingga kita disuruh untuk mandi. Ketika kita mau berkumpul dengan orang, pokoknya sholat Jumat atau sholat hari raya, kita disuruh atau diperintahkan untuk mandi. Untuk apa? Agar kita nampak dalam keadaan bersih, suci dan tidak mengganggu orang lain dari aroma bau yang keluar dari tubuh orang yang tidak mandi. Kemudian kapan lagi kita diwajibkan maksudnya disunnahkan untuk mandi al-iktisal 'indal ihram bil umrah wal hajj. Yaitu mandi ketika mau ihram dari miqat, baik itu untuk haji ataupun untuk umrah. Dan tentunya dalam hal ini pendapat yang paling kuat dia sunnah bukan wajib. Walaupun ada sebagian di kalangan para fuqaha mewajibkan bagi seseorang yang mau umrah ataupun haji untuk mandi terlebih dahulu. Kemudian al-ghuslu min ghuslil mayyit. Disunnahkan juga bagi kita untuk mandi ketika selesai kita memandikan mayit. Umpamanya si A meninggal dan dia dikatakan mayit. Kemudian yang ditentukan untuk memandikan si A tadi, si B. Nah, maka si B memandikan si A. Kemudian setelah selesai, uh, si B memandikan mayit tadi si A, maka dia disunnahkan juga untuk mandi. Ini juga sesuai dengan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Man ghassala mayitan falyaghtasil." Siapa saja yang memandikan mayit, maka hendaklah dia mandi. Perintah di sini adalah bukan perintah wajib, akan tetapi perintah sebagai anjuran yang lebih baik, lebih abdul bagi orang yang memandikan mayit adalah mandi. Walaupun dia tidak mandi dan dia berwudu, kemudian dia solat, solatnya tetap sah dan tidak harus diulangi. Baiklah sahabat Akademi Nur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah beberapa hal tentang mandi mandi sunnah. Kemudian apa hukum bagi orang yang diwajibkan bagi dia mandi? Ada beberapa hukum terhadap orang-orang yang diwajibkan bagi dia untuk mandi seperti yang janabah, yang selesai haid dan sejenisnya yang kita sebutkan tadi. Yang pertama, la yajuzu lahul mukthu fil masjid illa abiri sabil liqaulihi wala junuban illa abiri sabil hatta Ta Sebagian ulama berpendapat bagi orang yang dalam keadaan junub atau haid dan juga nipas tidak boleh berdiam diri di masjid dengan waktu yang sangat lama. Akan tetapi dalam hal ini tentunya pendapat yang paling kuat eh, dibolehkan bagi seorang yang junub untuk berdiam diri di di masjid. Akan tetapi sebagai sifat kehati-hatian kita ketika kita dalam keadaan junub ingin ke masjid hendaklah kita berwudu terlebih dahulu. Kemudian hukum yang berlaku bagi mereka juga adalah la yajuzu lahum mushaf. Tidak boleh bagi orang yang junub atau yang diwajibkan bagi mereka mandi adalah memegang mushaf. Ini pendapat sebagian ulama. Ada ulama yang mengatakan jika pakai alas maka boleh dia memegang mushaf. Dan juga ada sebagian ulama mengatakan ayat yang mengatakan tentang itu firman Allah Subhanahu wa taala la yamassuhu al mutahharun. Tidak dibolehkan memegangnya kecuali orang-orang yang dalam keadaan suci. Sebagian ulama menafsirkan ayat ini la yamassu ilal mutahharun mereka mengatakan ayat ini berbicara tentang para malaikat. Yang dimaksud la yamassuhu di sini tidak boleh memegang Al-Qur'an itu maksud mereka adalah yang di Lauhil Mahfud. Sedangkan yang dimaksud al-mutahharun di sini adalah orang-orang yang suci ini adalah para malaikat. Makanya mereka mengatakan tidak mengapa bagi seseorang untuk uh, memegang Al-Quran ketika dia dalam keadaan junub karena ayat ini berbicara tentang para malaikat dan juga Al-Quran yang di Lauhil Mahfud. Akan tetapi perlu kita ketahui amalan para sahabat seperti Salman Al-Farisi dia mengamalkan tentang ini tidak dibolehkannya bagi seseorang memegang musab kecuali dalam keadaan suci. Untuk sikap kehati-hatian kita, kita mengambil pendapat ini. Allahu a'lam. Dan juga ada ulama yang mengatakan juga bagi orang yang junub atau yang diwajibkan bagi mereka tidak boleh membaca Al-Qur'an. Akan tetapi secara singkat kita katakan pendapat yang paling kuat adalah dibolehkan bagi orang yang junub atau yang diwajibkan bagi mereka mandi dibolehkan bagi mereka membaca Al-Qur'an karena tidak ada dalil yang melarang bagi orang yang junub secara sharih membaca Al-Qur'an. Kemudian hukum bagi yang junub dan juga orang-orang yang diwajibkan bagi mereka mandi adalah tidak dibolehkan bagi mereka sholat. Ini merupakan ijma' ulama. Berdasarkan Al-Qur'an dan juga sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga yang tidak dibolehkan bagi mereka yang junub atau orang-orang yang diwajibkan mandi tadi yang kita sebutkan adalah tawab melakukan tawab di Ka'bah. Inilah yang ditanya oleh Ummul Mukminin kepada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau menangis ketika melakukan haji dan qadarullah tiba-tiba Ummul Mukminin Aisyah haid. Dan beliau menangis dan dia berpikir dia tidak bisa menyempurnakan hajinya tahun itu. Kemudian Rasulullah mengatakan, lakukanlah semua yang dilakukan orang yang haji kecuali toab. Dari sini bisa kita simpulkan orang yang dalam keadaan junub atau orang-orang yang diwajibkan bagi mereka mandi, maka tidak dibolehkan bagi mereka untuk tawaf. Baiklah sahabat Akademi Nur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah secara singkat hukum tentang mandi dalam syariat Islam dan kita belum menyelesaikan bagaimana sifat dan cara mandi itu dan insya Allah akan kita selesaikan pada pertemuan selanjutnya. Saya tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astagfiruka wa atubu ilaik. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته